Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. <clears throat> Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan membahas Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah yang redaksinya berasal dari dalil-dalil syariat Islam. <clears throat> Kaidah yang ketiga ini berbunyi al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Bukti itu wajib didatangkan oleh seorang penuntut. Sedangkan yang dituntut apabila dia mengingkari, maka dia cukup dengan bersumpah. Cukup dengan bersumpah. Ya. Ini kaedah besar dalam masalah <clears throat> hak ya dalam masalah menuntut hak dan mempertahankan hak milik seseorang. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kaidah ini berasal dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sama. Bukti harus didatangkan oleh seorang penuntut sedangkan yang dituntut Apabila dia mengingkarinya, maka dia cukup dengan mendatangkan sumpah dari dirinya. Kaidah ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Walakin al-bayyinatu muddai wal yaminu 'ala man ankar. <clears throat> Walakin al-bayyinatu muddai wal yaminu 'ala 'ala man ankar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tuntutan diterima begitu saja dari semua orang, maka akan banyak orang-orang yang menuntut hak dan darah orang lain. Akan tetapi, bagi penuntut, dia harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang menolak tuntutan itu, maka dia cukup mendatangkan sumpah untuk menguatkan haknya. Inilah hadis yang menjadi dasar kaidah ini. Dan kaidah ini diambil redaksinya dari dari hadis yang disebutkan tadi. Semakna dengan hadis ini hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat yang sama. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamina walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a alaih Seandainya tuntutan setiap orang diterima begitu saja, maka akan banyak orang yang menuntut darah dan harta mereka, darah dan harta orang lain. Maka akan banyak orang yang menuntut darah dan harta orang lain. <clears throat> akan tetapi bagi orang yang dituntut dia cukup dengan bersumpah untuk menguatkan haknya. <clears throat> Inilah hadis lain yang semakna dengan hadis yang yang tadi. <clears throat> yang intinya Apabila ada orang yang mengajukan tuntutan karena ingin menuntut sesuatu yang ada di tangan orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti atas tuntutannya tersebut, ya. Tuntutannya tidak dianggap sama sekali apabila dia tidak punya bukti. Karena barang itu di tangan orang lain. sepintas barang tersebut ya bukan miliknya. <clears throat> Maka ketika dia menuntut mengajukan tuntutan bahwa barang itu milik dia, ya maka dia harus mendatangkan mendatangkan bukti. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, ya maka tuntutannya tidak dianggap sama sekali. <clears throat> Inilah yang dimaksud dengan kaidah ini. Dan bukti yang paling inti di dalam Islam ya adalah saksi. Bukti yang paling inti di dalam Islam adalah adalah saksi. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah saksi ini. <clears throat> Dan syariat Islam sudah membahas dan mengatur masalah persaksian ini dalam banyak nasnya. Dan syariat Islam punya batasan-batasan berapa saksi yang dibutuhkan dalam kasus-kasus tertentu dalam kehidupan. Apabila dilihat dari jumlah saksi yang harus didatangkan, maka ada beberapa <clears throat> kasus ya ada beberapa eh, macam saksi ada masalah-masalah yang saksinya harus empat orang seperti masalah persaksian dalam kasus perzinaan ya masalah persaksian dalam kasus perzinaan ini tidak cukup dengan tiga saksi. Tidak cukup dengan dua saksi, apalagi satu saksi. Ya. Dia harus mendatangkan <clears throat> empat saksi. Dan seluruhnya ya dari laki-laki. Ini dijelaskan dalam <clears throat> ayat, begitu pula dalam beberapa hadis. Masalah yang kedua adalah <clears throat> masalah yang di sana cukup mendatangkan dua saksi dari laki-laki, ya. Dua saksi dari laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal selain perzinaan tentunya. Karena perzinaan sudah masuk dalam masalah yang pertama. Semua kasus kriminal selain perzinaan maka harus mendatangkan dua saksi. Satu saksi saja tidak tidak cukup. Begitu pula dalam masalah pernikahan. Maka harus mendatangkan dua saksi. Dalam masalah perceraian juga demikian. Ya, harus mendatangkan dua saksi dan masalah-masalah yang yang lainnya. <clears throat> Kemudian yang ketiga, masalah-masalah yang harus dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Ya. Masalah-masalah yang harus mendatangkan dua saksi laki-laki atau boleh satu laki-laki dan dua saksi perempuan. <clears throat> dan ini berlaku pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti masalah jual beli sewa menyewa dan masalah-masalah yang yang lainnya. Harus mendatangkan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan sehingga saksinya menjadi menjadi tiga. <clears throat> Kemudian masalah yang keempat adalah masalah-masalah yang persaksiannya bisa dilakukan oleh wanita saja. Ya. Seperti masalah-masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Contohnya masalah persusuan. Ya. Kemudian masalah haid, masalah nifas dan masalah-masalah yang lainnya yang berhubungan dengan dengan perempuan saja. Maka di sana cukup ya saksinya dari kaum perempuan. Ini yang berhubungan dengan bukti yang berupa persaksian. <clears throat> Saya katakan tadi bahwa bukti yang paling inti adalah persaksian. Tapi bukti juga bisa bukan dari persaksian. Bukan dari orang lain yang memberikan kesaksian, ya. Tapi bukti ini bisa berupa hal lain. <clears throat> bisa berupa indikasi-indikasi yang sangat kuat, ya. Bisa berupa tulisan tangan, ya. Dan ber bisa berupa hal-hal yang lain yang bisa menguatkan, ya, tuntutan seseorang, ya. Tapi yang paling kuat adalah persaksian. Di sini disebutkan ya sebagai contoh mudah. Kalau ada suami istri yang bertengkar, memperebutkan barang perkakas rumah tangga. <clears throat> Masing-masing mengaku bahwa barang tertentu di rumah itu adalah miliknya. Maka kita bisa melihat barang tersebut. Bisa melihat indikasi keadaan, kondisi barang tersebut, ya. Apakah barang tersebut, ya? Barang yang biasa digunakan oleh laki-laki ataukah barang tersebut biasa digunakan oleh perempuan? Apabila barang tersebut ya digunakan atau biasa digunakan oleh laki-laki, maka kita kuatkan pengakuan si suami. Tapi apabila barang tersebut biasa digunakan oleh perempuan, maka kita kuatkan pengakuan si istri. Ini contoh mudah, ya. Menguatkan tuntutan atau pengakuan dengan indikasi atau korinah atau keadaan-keadaan ya Dan hal ini mirip ya dengan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan pengakuan <clears throat> dalam kisah Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa syahida syahidum min ahliha ya dan bersaksilah seorang saksi dari keluarganya <clears throat> seorang tersebut mengatakan in kana qamisuhu qudda min fa sadaqat wa huwa minal kadhibin jika baju gamisnya koyak di muka. Jika baju gamis Nabi Yusuf koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa as sadiqin. Apabila baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, maka berkatalah dia, Sungguh kejadian ini adalah di antara tipu daya kamu. Tipu daya kalian, para wanita. Sesungguhnya tipu daya kalian adalah tipu daya yang besar. Ya, ini menentukan suatu keputusan melihat indikasi, ya. Melihat indikasi. Ya, ini berupa bukti lapangan ya bukan dari saksi orang ya tapi bukti bukti lapangan ketika baju gamisnya Nabi Yusuf koyaknya di belakang maka ini menguatkan ya bahwa Nabi Yusuf ketika itu dipaksa digeret ya sampai bajunya koyak di bagian bagian belakang <clears throat> Di dalam kaidah tadi disebutkan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuntut sesuatu maka dia diwajibkan untuk mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang mengingkari tuntutan orang lain kepada dia maka dia harus bersumpah. Yang dimaksud dengan bersumpah di sini adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tidak boleh bersumpah dengan yang lain. Misalnya, ya bersumpah dengan mentala istrinya. Saya bersumpah kalau saya tidak benar, istri saya tertala. Ini tidak cukup. Ya. Ini tidak cukup. Tidak sah dalam syariat Islam. Karena bersumpah dengan sumpah-sumpah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan yang besar. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun ini syirik kecil ya, tapi itu kesyirikan. Dosa yang sangat besar. Ya. Maka syariat Islam tidak mengakui sumpah selain sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Misalnya dengan mengatakan demi Allah barang ini adalah barang saya. Bukan barang dia. Demi Allah saya yang memiliki barang ini. Demi Allah, saya mewarisi barang ini dari orang tua saya. Demi Allah, saya membeli barang ini dari si fulan. Ya. Atau dengan nama selain dengan nama-nama Allah yang selain Allah misalnya. Demi Ar-Rahman. Saya telah memiliki barang ini sejak saya kecil. Ya. Demi Al-Qadir atau demi Al-Qadir atau demi Al-Haq ya. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sebagai uh, sumpah ya. Man kana halifan falyahlif billah au liyaskut ya. Barang siapa yang bersumpah maka haruslah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak bersumpah sama sekali. Penerapan kaidah ini ya agar kita lebih jelas dalam pemahaman kita tentang kaidah ini, maka mari kita lihat ya contoh-contoh dari penerapan kaidah ini. Contoh yang pertama, kalau ada orang yang mengaku misalnya motor yang digunakan oleh si A ya motor yang digunakan oleh si A adalah milik dia. Dia ini si B, ya. Motor sekarang berada di tangan si A. Kemudian si B mengatakan, itu motor saya. Maka, si B di sini harus mendatangkan bukti yang kuat. Mendatangkan dua saksi misalnya. Ada si C dan si D. Dia datangkan. C dan D mengatakan benar. Motor itu milik si B. Ketika mereka berada di hadapan seorang hakim, ya. Dan hakim melihat keadaan seperti ini, ya. Si A membawa motor, motor berada di tangan si A. Ya. Kemudian si B membawa dua orang saksi. Ya, Si B membawa dua orang saksi. Dan dua orang saksi tersebut benar-benar bersaksi bahwa motor tersebut yang berada di tangan si A adalah milik si B. Maka seorang hakim harus memutuskan bahwa motor tersebut ya harus diserahkan kepada si B sebagai pemilik sahnya. Ya. Kalau keadaannya si B tidak punya saksi. Ya. Keadaannya si B tidak punya saksi. Dia mengajukan tuntutan tersebut kepada seorang hakim. Akhirnya seorang hakim mendatangkan dua kubu ini. Si A dan si B didatangkan. Si A mengatakan ini motor saya. Dibawa ke pemilikan saya. Dari dulu motor ini berada di tangan saya Kemudian si B mengatakan, tidak, itu motor saya. Itu motor saya. Kemudian hakim mengatakan kepada si B, mana buktimu? Ada saksi, ada bukti. Kalau si B mengatakan, saya tidak punya bukti tapi itu motor saya. Saya punya banyak tanda-tanda di motor itu yang menunjukkan bahwa saya yang mempunyai motor itu. <clears throat> Apabila keadaannya demikian, ya, maka hakim mengembalikan hal tersebut kepada si A. Karena si B tidak punya saksi. Tidak punya juga bukti-bukti surat motor, ya. Di sini ya hakim ya mengembalikan masalah tersebut kepada si A. Hakim mengatakan, silahkan kamu bersumpah dan motor tersebut tetap menjadi milikmu. Ya. Maka apabila si A bersumpah, maka jadilah motor tersebut tetap menjadi miliknya. Pengakuan atau tuntutan dari si B ya di sini harus dibatalkan ya tidak dianggap sama sekali. Ini contoh ya di antara contoh penerapan dari kaidah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Seorang penuntut ya diwajibkan mendatangkan bukti sedangkan yang mengingkari tuntutan tersebut cukup dengan bersumpah. Apabila misalnya ya ada sumpah dan ada bukti. Orang yang menuntut mendatangkan bukti dan buktinya kuat. Misalnya dalam kasus tersebut, ya, penuntutnya membawa BPKB dan STNK. Tapi barang di tangan si A. Si B membawa STNK, membawa BPKB. Sedangkan si A dia bersumpah bahwa itu miliknya. Ya. Dan barang berada di tangannya. Lebih kuat mana? Buktikah ataukah sumpah? Di sini ya, lebih dikuatkan buktinya. Di sini lebih dikuatkan buktinya. Karena si B ya sudah mengaku yang pertama dia menuntut. Yang kedua dia membawa suratnya, suratnya atas nama dia. STNK atas nama dia, BPKB atas nama dia. Tapi si A dia bersumpah tidak tetap ini milik saya dan sudah dari dulu saya membawa barang ini. Sumpah tersebut ya dikalahkan ya. Kenapa? Karena sumpah lebih lemah daripada bukti. <clears throat> Contoh lain. <clears throat> Misalnya <clears throat> ada seseorang ya menuduh orang lain berzina. Ya menuduh orang lain berzina. Ini tuntutan. Tuntutan atas orang lain agar dia dihukum, ya. Maka <clears throat> orang yang menuduh berzina ini diwajibkan untuk mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya bukti itu harus didatangkan oleh seorang penuntut ya apabila orang ini ya tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki maka sekarang tuntutan mengarah kepada dia dia harus ya dihukum had dicambuk sebanyak 80 kali ya ini contoh ya karena orang ini menuntut ya mengajukan tuntutan kepada hakim ya agar orang lain ya di dirajam atau dicambuk ya kalau zinanya bukan zina yang muhsan dia harus dicambuk maka seorang hakim harus ya meminta kepada dia nah atau bukti dan bukti di sini adalah saksi saksinya harus empat orang laki-laki kalau hanya mendapatkan tiga saja maka tetap saja dia harus dihukum karena tuduhan dustanya atau karena dia tidak mampu untuk mendatangkan kewajiban ya mendatangkan apa yang diwajibkan kepadanya yaitu empat orang saksi kalau sudah mendatangkan tiga orang saksi laki-laki ya dan dia tidak bisa mendapatkan satu orang saksi lagi maka tetap saja dia harus dicambuk 80 kali ya haddul qadhf dia terjatuh dalam kasus haddul qadhf yaitu hukuman bagi orang yang menuduh berzina kepada orang lain dan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi contoh lain <clears throat> kalau ada orang lain kalau ada seseorang ya seseorang dia berhutang kepada orang lain ya saya misalkan si A. Dia sebelumnya sudah berhutang kepada si B. Ya. Kemudian setelah itu ya si B menuntut kepada si A untuk membayar hutangnya. Mungkin hutangnya ya hanya dalam tempo satu tahun. Tapi sudah sampai dua tahun ternyata si A ya menurut si B tidak lekas-lekas membayar hutangnya. Maka si B menghadap ke hakim untuk menuntut si A agar membayar hutangnya. Maka didatangkanlah si A dan si B. Ya. Kemudian si A mengatakan saya sudah membayar hutangnya. Si B mengatakan belum. Si B mengatakan belum membayar hutang. Maka si A di sini harus mendatangkan bukti. Si A di sini harus mendatangkan bukti. Kenapa harus mendatangkan bukti? Ya, karena <clears throat> sekarang yang mengaku adalah dia. Dia mengaku sudah membayar hutangnya. Sedangkan ya si B dia mengingkari pembayaran tersebut, dia belum membayar. Apabila misalnya ya si A si A di sini tidak bisa mendatangkan bukti. Kemudian si B bersumpah bahwa dia belum membayar hutangnya, maka di sini ya yang dikuatkan adalah si B. Yang di sini yang dikuatkan adalah si B. Walaupun sebenarnya si A sudah membayar, tapi karena dia tidak punya bukti misalnya dan si B ternyata berani bersumpah dengan sumpah palsu misalnya, maka seorang hakim melihat ya yang zahir, melihat yang tampak di hadapan dia. Karena seorang hakim harus memutuskan ya suatu keputusan dengan sesuatu yang tampak di hadapan dia. Yang tampak di hadapan dia si A tidak punya bukti. Sedangkan si B sudah mau bersumpah, berani bersumpah dan mengatakan bahwa si A belum membayar sama sekali. Maka di sini seorang hakim harus memutuskan berdasarkan ya apa yang dia lihat di lapangan. Si B lah yang eh, menang di sini. Dan si A ya meskipun ya pada keadaan sebenarnya dia sudah membayar, tetap saja dia harus membayar lagi. <clears throat> Jadi sisi hukumnya demikian. Kalau misalnya pada keadaan seperti itu, si A bisa mendatangkan bukti. Ya. Saya benar-benar sudah membayarnya. Saya bisa mendatangkan bukti tentang ini. Misalnya bukti apa? Hitam di atas putih. Ternyata si B ya ketika pembayaran tersebut sudah menandatangani di atas secarik kertas bahwa si A sudah membayar hutangnya. Ya. Kalau keadaannya demikian, maka A yang menang. Ya, karena dia mendatangkan bukti dan bukti lebih kuat daripada sumpah. Bukti lebih kuat daripada daripada sumpah. <clears throat> Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, seseorang ya jangan sampai bermudah-mudahan dalam sumpah dustanya. Sumpah dusta ini adalah dosa yang sangat besar, ya. Dosa yang sangat besar. Jangan sampai seseorang ya hanya karena menginginkan harta yang sedikit ya. Harta dunia ini sangat sedikit sekali. Jangan sampai karena harta yang sedikit tersebut dia berani bersumpah dengan sumpah palsu berani bersumpah dengan sumpah dusta untuk mengambil hak milik orang lain. Ya. Ya kadang-kadang ya orang memiliki barang ya, dia tidak punya bukti bahwa barang tersebut miliknya. Misalnya ada orang ya punya eh, buku, ya. orang punya buku, dia tidak menulis namanya di buku tersebut, ya. dia juga tidak menyimpan atau bahkan tidak ngambil, tidak meng, tidak mengambil e, bukti pembelian buku tersebut sama sekali ya. Bisa saja orang lain mengatakan itu buku saya. Bisa saja ada orang lain mengatakan itu buku saya. Mana bukti kalau itu bukumu? Orang yang memiliki barang tidak tidak tidak bisa mendatangkan bukti bahwa ini miliknya. Bisa saja orang lain mengatakan ini buku milikku. Kemudian orang tersebut ya di hadapan hakim bersumpah bahwa ini milik dia. Ya. Maka keadaan ketika keadaannya demikian, ya bisa saja hakim memberikan keputusan bahwa buku tersebut milik orang yang menuntut tadi. Karena dia bersumpah. Walaupun sumpahnya palsu, tapi di hadapan hakim, hakim harus memberikan keputusan sesuai dengan apa yang dia lihat. Makanya Islam ya memberikan eh, ancaman yang berat bagi mereka yang berani mengatakan sumpah palsu. Hadis yang menunjukkan hal ini diriwayatkan dari Ash'ath Ibn Qais Al-Kindi. Dia berkata, ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah sumur. Maka kami pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan masalah ini. Meminta keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan kepadaku kepada Ash'ath bin Qais Al-Kindi yang sebenarnya dia yang memiliki sumur ya. Kamu bisa mendatangkan dua saksi atau cukup dia bersumpah. Wahai Qais, eh, wahai Ash'ath ibn Qais, silahkan datangkan dua saksi. Kalau sumur itu milik milikmu. Kalau tidak bisa, maka orang tersebut bisa bersumpah bahwa itu milik dia. Maka saya berkata, kalau begitu, dia akan bersumpah dan dia tidak akan peduli dengan hal itu. Ya. Ya di sini kais sebagai penuntut ya. Di sini kais sebagai sebagai penuntut. kais mengakui ya mendakwa, menuntut eh, mengajukan pengakuan ya bahwa sumur itu milik dia. Sedangkan sumur itu sekarang eh, di di tangan orang tersebut, ya dikuasai oleh orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, silahkan datangkan dua saksi. Ya. Atau orang tersebut cukup dengan bersumpah untuk menguatkan haknya. Maka ketika itu ya Qais mengatakan Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ya dia akan bersumpah ya semaunya dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan peduli dengan sumpah palsunya. Dia akan bersumpah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyabdakan man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri'in huwa 'alaiha fajir Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Ya. Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan hak milik orang lain. Padahal sumpahnya adalah sumpah palsu, sumpah dusta, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan marah dengan kemurkaan yang sangat besar kepada dia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bahkan ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang yang jauh lebih menakutkan bagi mereka yang berani bersumpah dusta, berani bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dengan harta dunia. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah mereka nantinya di akhirat tidak punya bagian pahala sedikit pun. Wala yukallimuhumullah. <clears throat> mereka juga tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Dan mereka tidak akan dilihat dengan penglihatan yang eh, penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> wala yanzur ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Dan mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Walahum adzabun walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang yang pedih. <clears throat> Ini ancaman ya bagi orang-orang yang menukar sumpah palsunya ya dengan harta dunia yang sedikit. Ancamannya sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jangan sampai ya hanya karena harta yang sedikit ya. Harta dunia ini sedikit dan juga hanya sementara. Jangan hanya karena harta yang demikian sedikit itu ya kita berani bersumpah palsu karena efeknya sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala ya mengancam kita dengan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan Ada hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang hal ini. <clears throat> Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada dua orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya mengaku mempunyai hak atas yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penuntut itu, datangkanlah bayinahmu, datangkanlah buktimu, datangkanlah saksimu. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mempunyai bayinah. Saya tidak punya saksi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak punya bukti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan kepada satunya lagi, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah melainkan melainkan Dia bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada Dia. Ya. Ini eh, yamin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini meminta sumpah, meminta yamin kepada orang yang dituntut di situ. Ya. Dan kalau orang tersebut ya bersumpah, maka tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan hak tersebut kepada kepada dia. <clears throat> Inilah pembahasan tentang kaidah ini ya. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar ya. Kaidah inti ya dalam masalah hak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 bagi yang menuntut wajib membawa bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah. Baik khotbah Islam azakumullah dan di kesempatan sesi kedua ini kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Halo. Sebagai ya, ya, hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya menanya, Ustaz. -hmm. saya dan suami saya sudah uh, ngaji sunnah, sudah lama, yeah. udah nggak ngaji lagi. Yeah. Suami saya udah futur, suami saya itu sekarang udah suka chattingan sama wanita lain. Eh. Terus sekarang suami saya suka saya nasihatin tapi dia suka marah sama saya. Yeah. Terus dia uh, lebaran aja sampai dia pergi nggak pulang. Mm -hmm. Sekarang terus saya sampai minta cerai. Saya minta cerai dia bilang ya sudah kalau kamu maunya begitu terus dia pergi dari rumah sudah sebulan dia pergi terus saya manggil kakak saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini tapi dia lebih marah terus dia bilang yaudah nanti aku pulangin ke kampung terus, setelah itu dia pergi lagi nggak ada penyelesaiannya ya, terus nah, dia pulang ke rumah setelah sebulan pulang terus dia bilang sama saya uh, saya kan buka HP dia terus dia bilang oh, udah dia marah sama saya dia bilang udah gak mau nikah lagi sama orang aja saya ya. juga mau nikah sama orang dia bilang begitu ya mohon terus, maaf ibu pertanyaannya pertanyaan saya mm -hmm. apa udah jatuh talak sedangkan suami saya belum pernah menjatuhkan talak sama saya sampai dia sekarang pun nggak pernah pulang lagi kalau pulang saya takut kalau dia tuh sebenarnya sudah minta ke talak makanya saya nggak pernah mau nyampur lagi terus sekarang dia udah tiga bulan nggak pernah pulang terus saya minta uh, saran setiap ada masalah dia bilang ya, saya udah nggak punya hak sama kamu itu hukumnya gimana ya Ustaz? Iya baik baik baik bisa kami tangkap Bu pertanyaannya itu saja ya Ibu. Ya, jazakillah khairan barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, uh, ya. Uh, ini uh, termasuk di antara ya contoh <clears throat> dalam kehidupan nyata ya akan bahayanya uh, godaan dari media-media sosial. Ya. Dan ini juga ya merupakan contoh bahayanya orang yang tidak berusaha untuk kontinu dalam menuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya ya kita harus hati-hati ya dalam menghadapi media sosial ini. Ya, karena di zaman ini ya kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dari satu sisi, ini adalah nikmat. Tapi dari sisi lain, ini juga cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita, ya. Makanya kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Ya, kita harus mengedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Kemudian yang kedua ya, yang sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai kita eh, putus dalam menuntut ilmu. Kontinulah dalam menuntut ilmu agama. Ya. Teruslah menuntut ilmu agama. Jangan sampai terputus walaupun kadang-kadang kita malas, ya. Walaupun kadang-kadang kita malas, ya, paksa. Paksa diri kita untuk terus ya menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu tidak hanya menambah wawasan. Tidak hanya masalah menambah wawasan. Jangan sampai kita mengatakan, ah, yang dibahas itu-itu saja. Saya sudah tahu tentang masalah itu. Kalau misalnya kita bisa dapatkan kajian yang bisa mendapatkan ilmu yang baru kepada kita, maka lakukan. Kalau kita tidak dapatkan, jangan sampai kita berhenti di situ. Jangan menjadi alasan bagi kita ya bahwa kita sudah punya ilmu tersebut ya sehingga saya tidak perlu lagi datang kajian itu kalau kita tidak punya pilihan kajian lain ya tetaplah hadir dalam kajian ilmiah tetap hadir karena apa karena bisa jadi ya apa yang disampaikan di situ benar ya sudah kita punyai sudah kita ketahui tapi bisa jadi itu merupakan suntikan semangat kita kembali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sana ada selentingan kata-kata yang menggugah hati, hati kita. Bisa jadi di sana ada kata-kata yang singkat ya, tapi kata-kata tersebut menusuk hati kita. Sehingga kita menjadi sadar kembali ya. Kita menjadi dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan kemaksiatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam Al-Qur'an wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Ingatkanlah ingatkanlah orang lain <clears throat> karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya. Seorang dai ya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang lain kita semuanya juga walaupun bukan dai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan orang lain. Dan pengingat ini ya tidak lain biasanya pada hal-hal yang sudah diketahui oleh orang lain, cuma diingatkan. Ya, diingatkan. Walaupun pengingat tidak harus demikian. Tapi termasuk di antara pengingat adalah menyampaikan kembali sesuatu yang sudah di mengerti oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Tapi diingatkan kembali. Ya. Makanya eh, teruslah menghadiri kajian ilmiah. Kalau misalnya ada rasa malas, paksa. Agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pertanyaan yang tadi ya. <clears throat> Maka eh, seorang istri ya tidak sebaiknya meminta cerai kepada seorang suami apabila misalnya suaminya sedang dalam keadaan futur ya kalau misalnya suaminya ya masih bisa ditoleransi keadaannya maka jangan meminta cerai ya cerai bukanlah suatu e, solusi e, kecuali itu solusi akhir ya apabila masih ada solusi lain ya maka diusahakan dengan solusi solusi lain ya misalnya ya memberikan nasihat kepada suami tapi bukan dengan cara yang langsung ya bukan dengan cara yang langsung ya karena kadang-kadang ya ketika seorang suami lagi marah-marahnya sulit untuk dibuka hatinya oleh orang yang dimarahi oleh dia ya sekarang misalnya suami sedang benci kepada istrinya misalnya dan keadaan ini mungkin terjadi atau bahkan banyak terjadi sulit bagi suami tersebut menerima perkataan dari istrinya, sekarang istrinya lagi dibenci oleh dia. Hatinya tertutup bagi orang tersebut. Maka ya kita harus mengerti keadaan ini. <clears throat> Sehingga harusnya kita mencari jalan lain bagaimana menasehati dia tapi secara tidak langsung. Ya. Misalnya lewat orang lain. Ya. Misalnya lewat orang lain atau lewat misalnya SMS dengan nomor yang tidak dikenal oleh dia. Ya. Kita kirim misalnya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana mulianya orang yang memuliakan istrinya ya bagaimana <clears throat> eh, kewajiban seorang suami terhadap seorang istri ya misalnya kita kirim tentang eh, amalan-amalan eh, yang bisa merusak ya pahala seorang hamba ya yaitu melakukan suatu perbuatan kemaksiatan ya dengan leluasa tanpa takut ketika sedang sendiri ya berchatting kepada uh, orang lain yang bukan mahramnya ya kita berikan hadis-hadis yang demikian tapi melalui ya misalnya nomor HP yang tidak dikenal oleh dia kita kasih nasihat-nasihat tersebut ya agar suami tidak mengira bahwa nasihat tersebut berasal dari berasal dari dirinya dari orang yang dibenci oleh dia ya atau misalnya ya misalnya kita eh, menyuruh ya orang yang dia cintai orang yang disenangi oleh suaminya, misalnya ada lelaki lain, ya, teman akrabnya misalnya. Ya. Kita kasih dia buku. Teman akrabnya tersebut kita kasih buku yang menjelaskan tentang hak-hak seorang istri dan kewajiban seorang suami. Kita kasih, kemudian kita katakan kepada dia, "Afwan, ya. Suami saya sekarang sedang tidak eh, harmonis dengan saya, ya. Mohon kasihkan buku ini." kepada suami saya dan mohon nasihati dia agar dia membaca buku ini. Ya, tapi jangan sampai dia tahu bahwa buku ini dari saya. Ini juga bisa dilakukan ya. Dengan cara-cara seperti ini ya. eh, suami tidak merasa dibocorkan oleh orang yang dia benci. Ya. Dan <clears throat> keadaan seperti ini biasanya hanya hanya sementara saja ya. Oleh karenanya ya kita harus sabar apabila eh, keadaan seperti ini menimpa kita. <clears throat> Kemudian setelah itu ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya. Selain kita berusaha dari sisi lahir, kita juga harusnya berusaha dari sisi batin. Ya, kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalikkan hati suami ya menjadi sayang kepada kita ya. Agar suami ya berubah kepada keadaan yang lebih baik, agar suami menjadi orang yang saleh ya suami adalah orang yang banyak berjasa kepada seorang kepada kepada seorang istri, ya. Maka seharusnya ya suami tersebut ya, mendapatkan banyak bagian dalam doa kita, ya. Dan apabila suami baik, ya, maka yang mendapatkan kebaikan adalah istri. Apabila suami saleh, maka yang mendapatkan kebaikan, yang pertama kali mendapatkan kebaikan adalah istri. Begitu pula anak-anaknya, keluarga dia. Ya, maka sebagai seorang istri jangan sampai ya E, pelit untuk berdoa untuk suaminya, ya. Maka eh, ini juga harusnya diperhatikan. Kemudian dalam kasus yang tadi ya, apabila suami tersebut ya sudah mentalak tiga kali, sudah mentalak tiga kali, ya, maka eh, dia tidak punya hak lagi terhadap istrinya itu. Di sini jatuhlah talak bain ya talak bain talak yang sudah terakhir ya putus dia tidak boleh berkumpul dengan istrinya kembali walaupun dia sudah sadar walaupun dia sudah ingin kembali lagi ya ingin berbuat ingin baik lagi dengan istrinya tapi kalau sudah talak bain ya dia tidak punya hak lagi kecuali ada orang lain yang menikahi istrinya kemudian setelah itu menceraikannya dengan sukarela ya tanpa ada eh, rencana ya tanpa direncanakan dinikahi oleh orang lain kemudian diceraikan kembali baru suami yang pertama tadi ya berhak untuk menikahinya lagi ya kalau misalnya ya talak tersebut ya tidak sampai talak ketiga <clears throat> mungkin talak pertama atau talak kedua <clears throat> maka suami punya hak untuk kembali lagi selama talak tersebut belum selesai masa iddahnya. Ya, selama talak tersebut belum selesai masa iddahnya. Masa iddah adalah tiga kali haid. Masa iddah adalah tiga kali haid. Misalnya, ya, suami mentalak istri <clears throat> dengan talak pertama. Baru haid yang kedua, suami kembali rujuk. Maka di sini tidak perlu ada lagi ya saksi tidak perlu lagi ada akad nikah lagi, tidak. Langsung kembali, langsung kembali. Berhubungan biasa saja. Ya, seperti suami istri kembali. Tidak masalah. Kalau misalnya baru talak pertama sampai selesai had yang ketiga. Ya. Sampai selesai had yang ketiga. Baru suami mau rujuk maka kita katakan dia harus mengadakan akad nikah lagi. Ya walaupun tidak harus ya membuat acara yang besar, ya, tapi dia harus akad nikah lagi. Dia harus mendatangkan saksi, mendatangkan wali, ya. Dan walimah walaupun kecil, ya, walaupun tertutup tidak masalah. Karena di sini ya dia sudah eh, sudah tidak punya hak karena idahnya sudah selesai iddah dari talak pertama sudah sudah selesai. Tapi dia masih boleh menikahi. Tidak harus ada orang lain. Ya. Tidak harus ada orang lain dahulu. Dia boleh menikahi kembali. Misalnya ya keadaannya demikian ya baru talak kedua kemudian idahnya belum selesai ya maka orang tersebut ya suami tersebut berhak ya apabila datang ke rumah ya dihabrak berhak dengan istrinya dan istri tidak usah e, merasa takut dia merasa takut itu e, haram bagi dia tidak ya orang yang mentalak ya apabila masih talak pertama talak kedua ya maka e, kapanpun ya suami ingin rujuk kepadanya maka dibolehkan bagi seorang e, suami untuk rujuk kepadanya ya dengan berhubungan e, suami istri tidak masalah <clears throat> Yang menjadi masalah apabila idahnya sudah selesai. Ini harus mengadakan akad nikah lagi walaupun tertutup ya. Tapi syarat-syaratnya harus terpenuhi ya. Yang menjadi masalah yang lebih besar lagi apabila talaknya sudah tiga kali. Talaknya sudah tiga kali. Maka jatuhlah talak bain. Ya, ketika talak bain sudah jatuh, maka suami sama sekali tidak punya hak dari istrinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menceraikannya tanpa ada rencana sebelumnya ya tanpa direncanakan perceraian tersebut ya baru ketika itu suami yang pertama boleh eh, kembali lagi kepada istri tersebut tapi ini merupakan kemungkinan yang sangat sulit ya terjadi ya demikian yang bisa Anda sampaikan dari jawabannya ya eh, dan